kita baca dulu A'udzu minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu la hanajiri kazimin ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع العليم إن الله هو السميع البصير وأنذرهم dan berilah peringatan pada mereka Yaumal azifati pada hari yang sudah dekat, yaitu hari kiamat. Izil qulubu ladal hanajiri Tatkala hati-hati itu sampai di tenggorokan Maksudnya Saking takutnya Menghadapi hari kiamat Menghadapi hisab balasan adab yang sangat mengerikan akhirnya hati itu sesak sampai seolah-olah buntu di tenggorokan kawimin dalam keadaan sedih dan ketakutan ya, dan berilah peringatan hari yang sudah dekat yaitu hari kiamat hari kiamat itu umumnya orang sangat ketakutan sampai seolah-olah hatinya itu nutup di tenggorokan, nggak bisa bernafas karena sedih dan ketakutan dari hisab dan dari balasan. Ma'adzalimina tidak punya orang-orang yang zalim itu minhamimin seorang teman dekat pun atau seorang yang dekat seorang pun yang dekat ya wala syafi'in dan tidak punya seorang pemberi syafaat pun yutoh yang syafaatnya bisa dikabulkan orang yang dolim tidak punya siapa-siapa tidak punya teman tidak punya siapa-siapa dan tidak punya pemberi syafaat syafaat satupun yang bisa dikabulkan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah Subhanahu Maha mengetahui tipuan mata. Wa ma sudur dan Maha mengetahui yang dirahasiakan di dalam hati. Maksudnya Allah Maha mengetahui tipuan mata, matanya seperti baik padahal seperti melihat tidak ada masalah padahal hatinya benci. Matanya menampakkan bahwa menerima dan biasa-biasa saja tapi hatinya benci. Allah Maha Tahu. Ya. Hatinya ingin berbuat jelek kepada orang tapi dohirnya kayak enggak Allah maha tahu semua ada catatannya dan akan dihisab dan akan dibalas di hari Ya. Wallahu yaqdi bil haq dan Allah akan menghukum atau membalas dengan benar. Yang baik dibalas kebaikan, yang jelek dibalas kejelekan. Ya. Walladzina yad'una min dunihi sedangkan yang diibadahi selain Allah sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah, jimat-jimat yang ia bergantung kepadanya untuk mendapatkan masalah kuburan-kuburan yang ia sering datangi. Kenapa diharapkan bisa memberi kebaikan segala kepercayaan yang tidak ada di dalam ajaran Quran ya layak tubuh Nabi tidak bisa memberi keputusan sedikit pun tidak bisa memberi sesuatu sedikit pun tidak bisa membalas apa-apa sedikit pun dulu kamu taat pada kuburan kuburan tidak bisa memberi balas tidak bisa membalas apa-apa dulu kamu taat pada raja eh, raja tidak bisa membalas apa-apa Dulu kamu taat pada dukun. Di hari kiamat dukun tidak bisa membalas apa-apa. Kamu mengabdi kepada jin. Dan jin tidak bisa membalas apa-apa di hari kiamat. kalau lagi Walladzina yad'una min dunihi la tunggu nabi syai'. Nah, yang didoai selain Allah sesembahan apapun, kepercayaan apapun, nah, selain Allah pada hari kiamat tidak bisa memberikan keputusan atau memberikan balasan sedikit pun. Inna Allah sesungguhnya Allah huwas samiul basir adalah zat yang maha mendengar semua itu suara basir maha melihat segala apa yang ya, yang ada artinya ayat tersebut. Ya, sekarang kita pahami ayat itu. Wa'anzirhum dan berilah mereka peringatan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk dua hal. Untuk apa? Untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi peringatan itu maksudnya memberi ancaman, peringatan keras. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan ancaman yang mau beriman, yang mau taat, yang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, meninggalkan bid'ah, meninggalkan perbuatan yang haram, beri kabar gembira. Meskipun di dunia ini ujian, cobaan, perjuangan terus, beri kabar gembira, karena Allah akan membalas di akhirat yang berlipat. Dan yang melakukan kesyirikan, yang kufur, yang melakukan bid'ah, yang melanggar yang haram, tidak menjalankan perintah, beri anca, ancaman, beri peringatan mereka. Beri peringatan mereka. Nah, jadi Rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Inna arsalnaka fil haqqi basyiran wa Sungguh kami mengutusmu dengan benar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memberi kabar gembira dan memberi beri peringatan. Begini, sini wa anzirhum beri mereka peringatan. Peringatan apa? Ini peringatan masa depan ini, hidup masih lama mempersiapkan bekal makan di dunia indah Beri peringatan apa? Ini kemarau panjang harus mempersiapkan? Tidak. Beri peringatan hari kiamat yang sudah dekat. Beri peringatan pada mereka tentang kiamat yang waktunya sudah dekat. Loh, waktunya sudah dekat, kok oh, nggak datang-datang? Ah, kalau itu kiamat itu ada dua, kiamat kubro dan kiamat suhro. Nah, kiamat sughra itu adalah matinya orang itu kiamat bagi dia. Wah, si A itu meninggal. Kapan? Tadi. Berarti sudah kiamat bagi dia. Di dunia ini adalah hidup untuk berbekal. Setelah mati, maka bekalnya akan diberikan. Nah, setelah mati itu adalah hidup untuk menerima balasan dari apa? Dari bekal yang telah disiapkan. Ya hidup hidupnya tergantung bekal itu adalah hari dia kiamat diawali sejak setelah mati. Berarti setelah mati ini kiamat. Nah karena itu pembahasan hari kiamat itu diawali dengan alam kubur. Nah kenapa? Karena kiamat suhro sudah kiamat bagi orang tertentu dikubur dia mendapat balasan. Nah, nanti kiamat kubro semua manusia sama mendapat balas balasan. Nah, jadi sesungguhnya kiamat sudah dekat, tidak jadi tinggal satu hari, dua hari, tidak jadi tinggal satu tahun, tidak jadi paling lama umur manusia rata-rata 65 tahun. Nah, jadi itu setelah itu hidup selama lamanya untuk dibalas. Beri peringatan dari kiamat yang sudah dekat. Kenapa? Kok harus diberi peringatan? Karena nanti di hari kiamat hati itu sesak seperti mendesak ke kerongkongan. Nah kalau hati itu bisa ke kerongkongan mau bernafas tidak bisa bagaimana? Kenapa begitu? Saking takutnya menghadapi hisab dan diberi balas balasan. Belum diberi, tapi saking takutnya semua akan dihisab dan akan diberi balasan sampai seperti ini. Nah, seperti apa? Hmm. Hisab itu semua yang dilihat akan ada balasannya lihat joget waduh seneng joget itu lihat apapunnya ada balasan ada ceritanya dengar jong jong jong jong musik terus rasanya senang ada ada balasannya itu ada taklim wah males kasih kasim dengan aku sering-sering taklim itu bahkan nggak nggak curi-curi nggak seneng kegiatan dia kayak gitu lo kebaikan nggak seneng ada balasannya inna sam'a wal basara wal fu'ada sungguh pendengaran penglihatan pikiran kullu ulaika kana anhu mas'ulah semua akan dimintai pertanggungjawaban akan dimintai pertanggungjawaban jangankan pendengaran penglihatan pikiran hidupmu berapa tahun? 50 tahun. Setelah balik berapa tahun? Baliknya umur 15, meninggalnya umur 65. Berarti 65 dikurangi 15, umurmu yang harus kamu pertanggungjawabkan 50 tahun. Kamu pakai apa? Enggak dipakai apa-apa, berarti nikmat Allah kamu sia-siakan. Sesungguhnya hidup itu adalah nikmat. Nah, hidup akan di karena itu Rasulullah dalam kata nanti di hari kiamat sangat mengerikan, sangat dahsyat. Bagaimana? Orang itu itu di atasnya matahari sedekat satu mil. Panasnya dari matahari dunia ini dilibatkan berlipat-lipat. Semua mengucurkan keringat sampai ada yang kebanjiran keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pusarnya, sampai mulutnya, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Saking panasnya, ya. Dan yang merasa dingin hanya yang mendapatkan naungan dari Allah. Dan Rasulullah berkata, La tazalu qadama abdin yawmal qiyamah. Kaki anak dan berdiri di situ, tidak tidak beranjak nggak bisa meninggalkan tempat yang dahsyatnya kayak gitu hatta ala an arba sampai ditanya empat hal salah satunya an umrihi fi ma'afna ditanya umurmu kamu habiskan untuk apa kalau tidak bisa mempertanggungjawab ya Allah banyak aku gunakan untuk beribadah kepadamu untuk taklim untuk begini untuk begini kalau nggak bisa bertanggung jawabkan nggak nggak akan bisa beranjak dari tempat itu terus di situ sampai gitu, akhirnya semua mengacu ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, gitu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW terakhir alaihi wasallam gitu. Nah, sampai akhirnya semua sebelum ke Rasulullah udur tidak siap memohonkan kepada Allah baru Rasulullah SAW tidak bisa beranjak dari tempatnya sebelum ditanya empat nah beri peringatan dari kiamat yang sudah dekat yang mana di hari kiamat itu hati terasa di kerongkongan, tidak bisa bernafas saking Takutnya Lagal e, Hanajiri kaadimin mereka dalam keadaan sedih dan takut. Man zalimina min hamim. Orang yang zalim tidak punya siapapun yang dekat. Tidak punya teman dekat, tidak punya kerabat dekat, tidak punya apa-apa di sana. Bahkan semua sibuk dengan urusannya sendiri. Yauma yafirul mar'u min ahi Setiap orang pada hari itu lari dari saudaranya. Maksudnya bukan lari di bunda, tidak ingat sama sekali saudaranya. Saudaranya kayak apa? Udah tidak ingat, saking dahsyatnya keadaan. Wa ummihi wa abi. Lari dari ibu dan bapaknya, tidak ingat. Ibunya kayak apa? Tidak ingat, saking dahsyatnya keadaan. Bapaknya kayak apa? Tidak ingat. Wa sahibatihi wa bani Istrinya kayak apa? Tidak ingat. Anaknya yang masih kecil kayak apa? Tidak ingat. Saking dahsyatnya. Likulli mri'in minhum yauma ini sya'nun Setiap orang pada hari itu sibuk, bingung, itu panik, udah mikir keselamatan dirinya masing-masing. Nah itu dahsyatnya di hari kiamat. Iya. Tidak ada seorang pun yang zolim yang merasa punya orang dekat. Walau syafi'i itu, dan tidak ada orang yang zolim yang punya orang yang bisa memberi syafaat yang syafaatnya diterima. Sudah tidak ada yang bisa memberi syafaat. Iya. Nah ini ini keadaan jadi Ingatkan mereka dengan keadaan seperti ini. Nah, nah, terus di hari yang sangat dahsyat kayak gitu ngapain? Mau dihisap dan dibalas apa yang dihisap semua perbuatan lahir maupun batin. Ya ilamu, oh Allah Maha mengetahui ya, tipuan mata. Ya. Padanya melihat ke sana, matanya melarok ke kanan ke kiri, Allah tahu. Itu masih belum seberapa. Matanya melihat seolah-olah setuju, seolah-olah baik, nggak ada apa-apa, tapi hatinya benci, jengkel, ya, Allah tahu ya'lam kha'inatal a'yun. Nah, matanya melakukan tipuan kayak apapun Allah tahu. Wa masuk sudur dan apa yang dirahasiakan di hati Allah pun tahu dan semua akan dimintai bertanggung jawab. Nah, Wallahu yakni bil dan Allah akan membalas dengan benar. Yang baik dibalas dengan yang berlipat ganda, yang jelek juga akan dibalas. Nah, wala kalau yang e, kalau semua dibalas kira-kira mata kita lebih banyak mana melihat yang baik dengan melihat yang jelek. Soalnya kalau semuanya bertanggung jawab telinga ini lebih banyak mana untuk ngaji dengan untuk lihat divisi. Nah kalau lisan semuanya ucapan semuanya dibalas lebih banyak mana ngomong yang tidak bermanfaat dengan baca Quran. Ya baca Quran satu hari paling 10 menit 15 menit Satu jam lah Yang ngobrolnya yang nggak karu-karuan hmm. Semuanya akan Dimintai pertanggung jawaban Wallahu yakni billah Walladina yad'una min juri Dan orang-orang yang Hatinya bergantung pada selain Allah hatinya berharap pada selain Allah. Layak itu nabi Selain Allah tidak bisa memberi apapun. Jangankan itu, benda mati seperti jimat, pohon keramat, keris keramat, jangankan kayak gitu. Malaikat yang disembah nanti di akhirat berlepas diri kepada Allah Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Setelah semua manusia dikumpulkan jadi satu, lalu Allah berfirman pada para malaikat yang disangka waktu di dunia orang-orang musyrik menyembah malaikat. Allah berfirman pada malaikat, Aha ahaulai iyyakum kanu ya'budun apa orang-orang itu waktu di dunia menyembah kalian qala qalu subhanak para malaikat itu menjawab maha suci engkau ya Allah bal kanu ya'budunal jinna bahkan yang mereka sembah itu adalah jin mereka mengira menyembah malaikat minta-minta begini terus dapat minta kepada jin mengira itu malaikat berkorban kepada jin mengira berkorban pada para malaikat Nabi Isa adalah nabi yang di dalam Al-Quran diberitakan disembah dan yang paling banyak disembah oleh manusia. Hmm. Di hari kiamat Allah berfirman pada Nabi Isa, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apa kamu berkata kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku selain menyembah kepada Allah? Kala Nabi Isa menjawab Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Allah tidak boleh disekutukan. Allah maha suci dari kesyirikan, dari sekutu. Makul illa ma'amartanihi Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali dengan kata-kata yang kau perintahkan untuk aku dakwahkan dengan mereka. Dan apa yang didakwahkan oleh Nabi Isa dan oleh semua Rasul Umbudullaha malakum min ilahim ghairu. Ibadalah hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Wandang yang disembah bagaimana? Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Inta du'uhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kamu berdoa pada para wali-wali yang sudah mati. Mereka tidak dengar. Mereka tidak dengar. Sudah mati tidak bisa mendengar. Iya. Seandainya Allah menjadikan mereka mendengar, mereka tidak bisa balas, tidak bisa jawab, apalagi memberi sesuatu. Ini tidak bisa, gak bisa jawab, tidak bisa balas. Dan pada hari kiamat mereka mengingkari peribadatan kalian. Wayaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat wali-wali itu yakfuruna mengingkari Syirik itu kesyirikan kalian ibadah kalian. Ya. Nah, jadi seperti itu. Di hadapan Allah ditanya, apa mereka menyembah kalian? Apa kalian perintah mereka menyembah kalian? Gitu. Mereka berlepas diri dari Allah Taala. Mereka berlepas diri kepada Allah dari mereka. Walau malam suruh mati syirik. ولا ينبئك مثل خبر Nah, yang berdoa pada selain Allah, yang berharap pada selain Allah, yang meminta-minta pada selain Allah. La Nabi bi tidak bisa memutuskan apapun, tidak bisa memberikan sedikit pun. Eh, hanya Allah SWT yang bisa memutuskan dan Allah memutuskan yang baik dibalas dengan yang lebih baik, yang jelek akan dihukum sesuai dengan kejelekannya. Inna Allah huwa sami'ul basir Sungguh Allah maha pendengar Lagi maha melihat nah, Kalau ada yang ingin tanyakan monggo. Jadi saya ulang pertanyaannya, di sini kan semuanya didengar dan dilihat oleh Allah dan nanti akan dibalas oleh Allah Taala. Nah, lalu bagaimana kaitannya atau hubungannya dengan amalan-amalan yang menghapus dosa? Misalnya bertobat beristighfar, dosanya dihapus atau sholat menghapus dosa atau jumatan dengan jumatan menghapus dosa atau ramadan menghapus dosa atau haji umroh menghapus dosa. Nah, bagaimana dengan ini? Apabila betul-betul amalannya itu sempurna atau amalannya itu tinggi kemudian sampai diterima oleh Allah dan sampai menghapuskan dosa maka berarti kalau sudah dihapus sudah seperti tidak ada meskipun nanti itu ditunjukkan oleh Allah tapi terus ditunjukkan bahwa itu telah diampuni. Nah karena itu maka kita diperintah untuk banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai manusia, bertobatlah dan beristighfarlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi wastaghfiruhu bil yaumi mi'ata marrah. Sungguh saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari seratus kali. Ini Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dosa itu banyak. Kalau orang itu nggak ahli istighfar dan bertaubat, nggak ahli istighfar, nggak ahli taubat, nggak akan selamat di hadapan Allah. Nah, Rasulullah memerintahkan agar menjaga sholat, menjaga jamaah. Kenapa semua itu akan menghapuskan dosa? Nah, nah jadi itu. Nah, nanti kalau dosa itu terhapus, maka seolah-olah dia tidak punya dosa. Yang sudah dihapus berarti kayak seolah-olah dia tidak punya dosa itu. Meskipun kalau dia itu orang baik, kalau orang baik nanti ditunjukkan. Jadi salah satu gitu, petunjuk Rasulullah SAW, salah satu pemberitahuan Rasulullah SAW pada umat ini, gitu, Allah akan menghisap orang yang beriman yang baik, dia dihisap sendirian. Allah pergi bersamanya, lalu ditunjukkan. Alas tataf alukada, bukankah kamu dulu melakukan ini? Qala bala. Dia menjawab, iya ya Allah. Alas tataf alukada, alas tafa'al katada, bukankah kamu melakukan dosa ini? Kuala oh, iya ya Allah. Terus sampai dan selesai ini hatta idha ra'a annahu qadhalat. Sehingga akhirnya betul-betul mantap pasti celaka. Pasti celaka saking banyaknya dosa. Qala Allah lalu Allah Taala berfirman, Qad ulah kafi dunia. dunia. Kamu telah saya ampuni tidak kamu di dunia. Hmm. Sakar tulaka dunia. dunia. aku tutup dosamu di dunia wa aghfiru laka dan sekarang aku ampuni. Sudah tak ada. Di dunia ditutup oleh Allah lalu sekarang betul-betul dihapus. Iya. Nah, lalu ditunjukkan ini catatan amalmu uh, ah, catatan amal ini gitu. lumayan dosanya sudah dihapus lumayan tapi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosanya kalau nggak dihapus lalu dimasukkan ke dalam surga wah nggak ada apa-apanya amalnya dengan surga yang pertama setelah dihapus terus ini catatan amal baik ini Wah, kalau seandainya dosanya tidak dihapus, tidak ada apa-apanya dengan dosanya. Tapi karena dihapus, wah untung gampangnya Allah alam, untung dosanya sudah ya diampuni ya. Nah akhirnya yang didapat adalah amal baiknya. Setelah itu dimasukkan dalam surga. Wah, luar biasa. Ya akhirnya betul-betul sempurna mantap bahwa masuk surga itu bukan karena amal tapi masuk surga itu adalah karena rahmat Allah swt. amal tidak ada apa-apanya Ini, jangankan dengan surga dengan dosanya saja kalau dosanya nggak diampuni akan banyak dosanya Ini, nah, dosanya diampuni Ya. Lalu pahalanya yang nggak seberapa banyak dibandingkan dengan dosanya dibalas dengan balasan yang tidak terhitung. Nah itu bagi orang yang beriman dengan baik. Lah orang kafir, orang musyrik itu tidak dapat ampunan. Jangankan orang kafir, orang musyrik kafir musyrik dirumus pada dosa syirik nggak sekedar nggak dapat ampunan nggak dapat ampunan amal ibadahnya jadi terhak terhapus ahli bid'ah saja nggak dapat ampunan ini jadi ahli bid'ah itu tidak dapat ampunan kalau dia beramal baik ada catatan amal baiknya ini berbuat jelek ada catatan jeleknya meskipun istighfar astagfirullah ya Allah ampunilah dosa saya ini ampunilah dosa ini saya bertobat kepada ya Allah dari dosa ini dari dosa ini kalau dia ahli kita tidak diampuni tidak diampuni Ya. Loh kok gitu? Rasulullah SAW memberitakan Inna allaha Sungguh Allah itu menghijab. Menghijab itu apa? Menghalang-halangi atau menutupi. Ya, kayak orang pakai hijab, pakai tutup. Ya, ya. Itu hijab, itu tabir yang menutupi. Semua tutup itu namanya hijab. Innallaha hajaba. Sesungguhnya Allah menutupi at-taubah. Menutupi taubat Inna Allah hajab taubata an kulli sahibi bid'atin dari setiap ahli bid'ah hatta yata'a bid'atahu sampai ia meninggalkan bid'ahnya sampai ia tidak jadi ahli bid'ah selama jadi ahli bid'ah kalau tobat kalau istighfar nggak diterima nggak diampuni dari itu. Loh, syirik saja kalau tobat kan diampuni ya. Lah, tobat kok, eh, bid'ah kok nggak diampuni? Gimana? Dia taubat itu bukan taubat dari bid'ahnya. Ahli bid'ah itu tidak taubat dari bid'ahnya, tapi ahli bid'ah yang tobat, tobat dari maksiat. Misal dia ahli bid'ah, lalu dia mencuri. Kami itu ingat, iya ini hartanya orang itu dicuri. Ya, ya Allah, ampunilah dosa mencuri, bukan bertaubat dari bid'ah. Ahli bid'ah merampok, membunuh. Gitu. Ahli bid'ah yang kayak gitu, kalau dia bertobat, bukan bertobat dari bid'ah, tapi bertobat dari merampok membunuh nggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia jadi ahli bid'ah. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya, sampai nggak jadi ahli bid'ah, baru tobat-tobatnya itu diampuni. Nah, jadi itu. Lah, orang yang punya dosa syirik, memegang dosa syirik, ahli syirik, misalnya dia Islam, tapi juga orang yang memegang benda syirik. Tidak sekedar kalau tobat nggak diampuni. Misalnya dia ini waktunya sholat dia sholat, waktunya Ramadan ya puasa, waktu datang ke kesyirikannya, ke pohon keramatnya, ke keris keramatnya, ia juga melakukan kesyirikan. Lalu ia berzina, lalu ia mencuri. Habis sholat, Ya Allah, ampunilah dosa. Dulu itu, berzina itu, mencuri itu, merampok itu, membunuh itu. Tidak, nggak sekedar nggak diampuni. Sholat puasanya pun terhapus semuanya pahalanya. Kenapa? Karena ahli ciri. Nah, karena ahli ciri. Lah, kalau ahli bid'ah itu kebaikan-kebaikannya tidak terhapus, tapi dosanya tidak bisa terampuni. Nah, kalau dia taubat dari syiriknya, maka diampuni syiriknya. Syiriknya semuanya diampuni. Kalau bertaubat dari dosa juga diampuni karena sudah tidak ahli syirik. Kalau ahli bid'ah itu sudah tidak jadi ahli bid'ah, berarti taubat dari bid'ahnya keluar dari ahli bid'ah menjadi ahli sunnah sudah tidak jadi ahli bid'ah atau batobat semuanya akan menghapuskan bu dosa. Tapi kalau masih ahli bid'ah, istighfar dan taubatnya tidak diampuni. Pahalanya dapat pahala, amal baiknya dapat pahala, tapi kalau mohon ampun atas dosanya tidak diampuni. Inna Allah hajabat taubat an kulli sahibin hatta yata'u atahu. Sungguh Allah menghijab taubatnya ahli bid'ah sampai ia tidak jadi ahli bid'ah. Nah, jadi Zahir dari hadis ini Allah alam sampai hari kiamat tidak diampuni sehingga nanti dosanya utuh pahalanya seberapa dan kalau kayak gitu nggak akan beruntung. Kenapa? Tadi itu orang yang beriman dengan baik tadi. Ya. Bukankah kamu salah gini? bukan kamu melihat begini? Kamu mendengar begini? Kamu ngomong gini? Kamu ingat semuanya sampai mantep kok pasti celaka. Setelah yang mantep pasti celaka saking banyaknya dosa. Ini orang yang beriman yang baik. Ini yang beriman yang baik ketika ditunjukkan oleh Allah kesalahannya kayak gitu mata ternyata baru Allah memberitahu waktu di dunia ditutup belum dihapus ya baru ditutup ah kamu beristighfar kamu bertobat kamu puasa kamu sholat ya menghapuskan dosa tapi dihapusnya dihapus di atasnya bawahnya belum betul-betul dibersihkan pola alam gampangnya begitu nah karena akhir hadis itu aku tutupi waktu kamu di dunia sekarang aku hapuskan sudah nggak ada di kamu itu orang yang beriman yang baik kalau nggak karena dihapus celaka lagi ahli bid'ah tadi itu ya, ahli bid'ah itu ya. tidak akan banyak amalannya kenapa kalau ahli bid'ah itu bukan ahli sunnah bukan orang yang berpegang dengan sunnah. Gitu. Ahli sunnah itu di samping hati pikirannya itu, pokoknya kalau ada dalilnya ya, di samping kepercayaannya gitu, nanti amalan-amalannya yang paling kecil sampai yang paling besar itu yang penting sesuai sunnah siap, contoh berjenggot. Banyak orang yang tidak siap, tapi kalau dia betul-betul ahli sunnah, Ya. Meskipun dicela orang, kalau kambing saya segala macam, nggak apa-apa. Yang penting saya sesuai sunnah. Akan gitu. Celananya diangkat, meskipun oh banjiran ya, nggak ngurusin yang penting sesuai sunnah. Kalau ahli sunnah itu akan begitu. Ya. Kalau ahli sunnah akan seperti itu. Ahli bid'ah enggak. oh, nggak enak ah. Semua semua nggak kayak gini diundang diundang acara-acara kita gak datang yang gak enak nanti yang gak datang itu loh hampir gak pernah datang nah ya jadi kalau ahlu sunnah dengan kita itu lain yang ahlu sunnah yang beriman dengan baik merasa celaka kalau enggak dihapus oleh Allah dosanya semantep pasti celaka dan betul-betul tolaknya dia seandainya tidak tidak dia. Karena itu dia selamatnya itu karena firman Allah waktu masih di dunia saya tutup, sekarang betul-betul saya hapus. Nah, itu yang menyelamatkan. Lalu ini catatan amalmu. Waduh catatannya ya, termasuk banyak karena dosanya tidak tidak ada. Tapi kalau dibandingkan dengan dosanya tidak ada apa-apanya. Udah gitu begitu karena dosanya sudah dihapus pahalanya ini jadi nyata dimasukkan ke dalam surga ini ternyata surga itu juga ini luar biasa tidak ada ini apa-apanya amal itu dibandingkan dengan surga iya. nah, ini, nah jadi itu nah dari dari dari sini maka orang itu selamat itu karena diampuni oleh Allah karena rahmat Allah. Nah, kalau ahli bid'ah itu nggak diampuni, apa mungkin? Karena itu Rasulullah SAW menyatakan nih, akan di neraka. Nggak mengatakan selama-lamanya kepada ahli bid'ah. Gitu. Kalau kalian berumur panjang, Pasti akan banyak perbedaan dalam agama. Akan kalian jumpai. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah baur rasidin. Dan jauhilah perkara agama yang diadakan. Kenapa? Semua yang diadakan itu bid'ah, bid'ah itu tersesat, kesesatan itu nanti di neraka. Nah, tidak selama. Wong orang yang beriman yang baik saja selamatnya itu karena dosanya diampuni. Nah kalau dosanya nggak diampuni bagaimana? Ya selamat. Nah bid'ah sendiri itu dosa dosa besar. Sudah tidak dapat ampunan, dapatnya dosa besar. Bagaimana bisa selamat? Nah, ini. nah Allah alam. Hmm. Zikir dalam hati itu tidak boleh, itu salah. Yang betul zikir, kalau zikir yang dimaksud itu adalah baca wirid atau baca bacaan zikir atau bacaan doa belum dikatakan sebagai ibadah zikir dengan lisan belum dikatakan sebagai zikir dengan lisan kalau baru dengan hati jadi misalnya orang itu orang itu pikirannya subhanallah maha suci Allah ya tapi pikiran dan hatinya lekannya sama sekali tidak tidak gerak tidak ada gerakan lisan berarti anda itu belum zikir dengan lisan baru baru zikir dengan hati zikir dengan hati itu apa zikir dengan hati itu hatinya ingat ingat itu sendiri kan zikir ya zikrullah ingat Allah zikir itu dengan hati dengan lisan dan dengan amalan anggota badan. Kalau eh, ingat Allah sehingga sholat, nah hatinya juga, lisannya juga karena sholat itu juga pakai lisan, gitu, anggota badannya juga. Kalau zikir ingat kepada Allah, zikrullah kan ingat Allah, zikir kepada Allah sehingga bayar zakat sehingga bayar zakat. Maka hatinya zikir kepada Allah, anggota badannya zikir. Kalau dia tidak ngomong apa-apa ya, zakat itu tidak dikaitkan dengan misalnya ini zakat pak itu bukan dapat pahala karena ucapannya, tapi dapat pahala karena membayarkan zakat atau sesuatu. Nah, jadi bukan zikir dengan hati tidak boleh, tapi zikir yang dimaksud zikir di sini adalah bacaan zikir, bacaan wirid, baca doa belum diberi pahala sebagai amalan zikir dengan lisan apabila baru dalam hati. Tapi apa enggak dapat pahala? Dapat pahala berupa amalan hati. Jadi hati ingat, subhanallah maha suci Allah. Misalnya melihat di atas gunung terus melihat lalu hati subhanallah maha suci Allah ya dari segala kekurangan dari segala kejelekan makhluknya sedemikian indah luar biasa tapi itu hanya hati lisannya enggak enggak ada enggak ada kayak gitu hati maka dapat pahala hati amalan hati Nah, lebih besar eh, lebih besar mana pahalanya amalan hati dengan amalan lisan? Apabila amalan lisan itu disertai hati ya lebih lisan eh lebih tinggi amalan lisan karena hatinya juga lisannya juga. Tapi kalau lisan itu tidak disertai hati, banyak yang dapat banyak yang tidak dapat pahala. Banyak yang tidak dapat pahala. Lisan tapi nggak disertai hati. Banyak yang nggak dapat pahala. Contoh, contoh. Tadi bapak jalan-jalan bawa tas beli ya. jalan-jalan Tangannya jalan terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi hati dan lisan dan matanya itu waktu dan tidak, Tetapi jarinya sama tasbih sama lisannya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah hatinya sama sekali tidak ikut bahkan hatinya ngikutin matanya ada wanita cantik melirik nama ada apa tapi tangannya sama sekali terus kan tidak peduli subhanallah kan. tangannya sama tidak ada dapat pahala matanya yang melihat yang haram diikuti oleh hati dapat dosa bacaan yang tidak diikuti oleh hati dapat pahala itu baca Quran. Apa maksudnya? Hatinya nggak paham. Tapi dasar hatinya ada di situ. Apa saya ini ibadah baca Quran. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidak ngerti artinya sama sekali. Hatinya hanya ini ibadah baca Quran. Dapat pahala setiap huruf satu amal kebaikan. Nah, dari Itu karena itu itu bukan berpikir dengan hati tidak boleh, tapi belum dikatakan berpikir, Maksudnya berpikir dengan lisan ya, belum dikatakan amalan berpikir, kalau hanya dengan hati. Nah, Allah alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.